اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, Sendi pandai adik-adik, tokoh masyarakat, anak-anakku, para pelajar yang subuh ini dibawa orang tuanya, dibawa guru sekolah, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Enam orang yang datang dari Madinah diam-diam sembunyi-sembunyi membaiat Nabi di dekat jumrah aqabah jumrah ula jumrah wusta jumrah aqabah pada musim haji sebelum hijrah diam-diam enam orang ini berbaiat masuk Islam dan salah satu di antaranya adalah Jabir bin Abdullah waktu itu umurnya lebih kurang 18 tahun anak muda yang perkasa jadi kalau mau membangkitkan Islam ini dikelilingi oleh anak-anak muda. Tapi yang tua jangan tersinggung. Karena pengalaman-pengalamannya itulah yang membuat dia muda. Pengalaman saya jadi ustaz kadang kita bicara dengan orang tua itu balik kita muda. Karena semangat mereka muda. Menghadapi anak muda pula macam menghadapi panti jompo. Tak ada semangat hidup. Makanya sumpah pemuda itu tak semuanya anak muda banyak orang tua tapi semangatnya muda itu cara menghibur orang tua nah maka Jabir bin Abdullah pun membaiat Nabi maka baiat itu disebut dengan baiat al-aqabah al-ula karena itu yang pertama setelah dia membaiat Nabi masuk Islam, pulang dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu namanya Yasrib. Setiap pintu rumah orang Madinah dialah yang mengajak mereka masuk Islam. Ayo masuk Islam. Aku sudah berbaiat, aku masuk Islam. Makanya ketika Nabi datang hijrah, Nabi tidak datang ke kampung yang blank kosong. Kampung itu sudah siap karena dipersiapkan dua tahun sebelumnya. Siapa yang berjuang keras, masing-masing mereka bertungkus lumus kata orang Melayu di antara yang berjuang keras itu adalah Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu an. Pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun kedua perang Badar 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia tak ikut. Perang Badar yang hebat, yang dahsyat, yang besar itu dia tak ikut. Tahun ketiga perang Uhud Syuhada Uhud Meninggal Hamzah Ibn Abdul Muttalib Bapa ibu pun waktu umroh naik ke atas Jabal Rumat Bukit Pemanah Memandang Uhud yang memanjang Lebih kurang berkilo-kilometer Dia pun tak ikut Perang Badar dia tak ikut Perang Uhud dia tak ikut Kenapa tidak ikut? Ayahnya melarang Dan dia sangat patuh dengan ayahnya masih banyak anak-anak muda yang lain Engkau baru 18 tahun, 20 tahun Masih muda Masih banyak lagi itu ini Jangan perang Dia patuh Samikna wa ata'na Walamma mata abi Ketika bapakku mati Meninggal Dibalaskannya sakit hatinya Kerana tak bisa perang Maka dia mengaku Ghazautu ma'an Nabi SAW Tis'a asyarata ghazwah aku berperang bersama Nabi 19 kali perang. Jadi kalau mau membalaskan sakit hati begitu. Sakit betul hati saya Pak Ustadz. Dulu waktu belum tobat ini tak pernah bersedekah. Nah sekarang habis harta saya ini semua visabilillah. Begitu, ini enggak. Dulu saya pelit Pak Ustadz. Sekarang Alhamdulillah udah istiqomah. Setiap subuh Sabtu 2000 perak untuk parkir maksudnya membalaskan sakit hati perang badar aku tak ikut perang uhud aku tak ikut maka sejak ini meninggal ayahku ghazautu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a asyarata tis'a sembilan asyarata sepuluh sembilan belas kali aku berperang bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia dapat pahala perang tidak mati syahid matinya normal secara biasa sama macam Khalid ibnul Walid radhiyallahu an yang meninggal tidak di medan perang tapi mereka tetap dapat pahala syahid karena mereka berniat innamal a'malu binniat kita semua harus berniat berniat menjadi syuhada ish kariman au syahidan hidup mulia atau mati syahid. Umurnya panjang. Lebih dulu meninggal Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia meninggal tahun 74 Hijrah. Dan saat itu dia berumur 94 tahun. Tua sekali. Diberikan Allah Ta'ala bonus 31 tahun. 63 Nabi meninggal. Abu Bakar Siddiq 63. Ali bin Abi Talib juga sekitar begitu. Tapi ini sahabat Nabi Jabir bin Abdullah meninggal tahun 74 Hijrah berusia 94 tahun. Bapak Ibu yang diberikan usia panjang bersyukur pada Allah karena kata Nabi siapa orang yang paling baik itu ya Rasulullah mampala umruhu panjang umurnya wa hasuna amaluhu baik amalnya panjang umur baik amal best pendek umur, baik amal, hafal Quran, anak muda, meninggal, lagi bagus. Sudahlah umur pendek, mati menabrak tiang listrik. Tak ada kemuliaan sedikit pun dalam diri. Nauzubillah. Nah, itulah dia sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Kita kaji pada subuh yang penuh berkah ini. Kata Jabir bin Abdullah, Sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda bi thalathati ayyamin qabla mautihi qabla sebelum mautihi meninggal bi thalathati salasa tiga ayam hari satu hari yaum dua hari yauman tiga hari ayam itu beda bahasa Arab sama bahasa kita Bahasa kita tak ada bentuk jamak, tinggal ulang-ulang saja. Satu hari. Kalau tiga, hari-hari. Satu hari, yaum. Dua hari, yawan. Tiga hari, ayam. Salasa, tiga. Salasa ya. rokaatin. Arba'a rokaatin. Datang orang Arab bertanya ke jamaah haji. Tinggal di lantai berapa? Salasa rokaatin. <laughs> Lantai tiga. Maklum, maklum, paham orang Itu hebatnya bahasa Arab nih. Bisa dibawa dia bercakap. Bisalasati ayamin tiga hari sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal hari Senin. Hari Ahad, hari Sabtu. Tiga hari sebelum Nabi meninggal, aku dengar ini keluar dari mulut Nabi saw Apa artinya? Jabir dekat betul dengan Nabi. Sampai hari-hari Nabi itu dia hitung, dia ingat. Dia cinta betul dengan Nabi SAW. Apa tak cinta? Dua tahun sebelum pindah sudah kenal, sudah berbaikat. Sebelum orangnya datang sudah dipersiapkan negeri yang akan dia datangi. Setelah orangnya datang dikasihi, disayangi Sampai hari-hari akhir meninggalnya pun didekati Ingat cakapnya Tiga hari sebelum dia meninggal Ini yang ku dengar Dua hari sebelum dia meninggal ini yang kudengar. Saat dia meninggal ini yang kudengar. Apa yang membuat kita ingat? Cinta. Cinta itulah yang membuat ingat. Mana guru yang paling saya cintai, yang paling saya sayangi, itulah cakap dia yang paling saya ingat sampai sekarang. Mana yang mengantukkan kepala saya ke dinding, eh, itu lupa saya. Gimana dulu yang kalau jumpa bersama, sapunya perlu. apa kabar sehat semangat nah, itu diingat cakapnya jadi jangan heran kalau Abu Hurairah itu bisa mengingat 5374 hadis Nabi kenapa cinta akan membangkitkan kasih sayang yang dalam sehingga sulit kita untuk melupakan kesan-kesan hidupnya dan cinta yang paling besar adalah cinta untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yaqulu aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yamutanna ahadukum. La jangan yamutu mati, jangan mati. Tapi di ujungnya ditambah nun. La yamutanna jangan sampai, jangan sesekali, jangan sekali-sekali kalian mati. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan mati, la tamutu. Tapi kalau mau menekankan nun taukid di ujung. La tamutunna. Jangan sekali-sekali kalian mati. Jangan mati. Wa antum muslimun. Melainkan dalam keadaan muslim. Ayat begitu. Hadis ini la yamutunna ahadukum. Jangan sampai salah seorang di antara kalian, jangan sampai kalian mati illa melainkan wahua dia dalam keadaan yuhsinuzanna billahi azza wa jalla melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tiga hari menjelang Nabi meninggal, itulah yang kudengar. Dan sahabat meriwayatkan begitu. Jamaah pun pula menyampaikan hadis itu begitu ke kawan, ke muridnya. Tiga hari menjelang Ustadz Somad meninggal, inilah yang kami dengar. Kalau betul-betul Ustadz mati setelah ini tiga hari, ya tak apa-apa. Apa pula salahnya? Meninggal, masih ada yang melanjutkan. Ada anak FSRMM melanjutkan akan ada anak Irma melanjutkan akan ada siswa-siswi Al-Azhar Sipabudi melanjutkan tak pun melanjutkan hadis ini sarapan tuh dilanjutkan insyaallah la yamutunna janganlah sampai kalian mati illa melainkan wa huwa dia dalam keadaan yuhsinuz zanna dalam keadaan husnuzan billahi azza wa jalla kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa itu husnuzan dijelaskan oleh ulama husnuzan artinya tawakku'ul jamili minallahi tawakku'ul jamil memandang semua perbuatan Allah itu jamil jamal indah Jamil maha indah. Makanya dalam hadis disebut innallaha jamil. Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Allah suka kepada keindahan. Tapi dia maha indah. Dengan syarat alifnya panjang. Jamal indah. Datang jamaah kita nanya. Mana Jamal? Mana Jamal? Jamal tak pakai alif artinya untuk. Orang barat menyebut camel, jamal. Tapi kalau bahasa Arab jamal indah. Allah tidak jamal, tapi dia jamil. Maha indah. Tawakkul jamil minallah. Semua perbuatan Allah itu indah. Itulah husnuzan. Di mana letak husnuzan itu? Fil qalbi. Di dalam Tawab Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Rabbana atina fid dunya hasanah Itu amal badan Amal badani Kaki yang bergerak Mencium hajar aswad Amal badan Sa'i Inna safa Inna safa wal marwata Min syairillah Safa ke marwa Itu amal badan Wukuf di padang arafah Panas Amal badan Tapi ada bukan amal badan Salat amal badan zakat puasa haji infak sedekah wakaf wasiat hibah itu amal harta zakat wakaf infak sedekah wasiat hibah itu amal harta jadi kalau begitu amal ini berapa Pak Ustaz? Ada amal badan, ada amal harta. Husnuzon itu bukan amal badan, bukan amal harta, tapi dia min a'malil qulub amal hati. Maka dia tak nampak. Yang nampak itu adalah efeknya. Efek dari husnuzon. Sedangkan husnuzon itu amal hati letaknya di dalam. Dari mana dia datang? Husnuzon datang dari ma'rifatullah. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengenalan Allah yang sempurna itulah datang husnuzon. Jamaah kalau kenal sama saya dengan baik dia husnuzan. Tapi kalau dia tak kenal sama saya, itulah yang mencaci maki saya di Facebook. Itu tak kenal. Begitu juga yang datang di masjid. Kalau dia kenal dia husnuzan, tapi kalau dia tak kenal dia suuzan. Yang mana Ustaz Somad itu? Itu yang di sebelah kiri. Kenapa dia tak di belakang imam? Imam kita kan hafal Quran, dia tak hafal, takut dia kalau imam macet tak bisa dia nyambung. Yang mana Ustaz Somad? Itu yang di sebelah sana. Kenapa dia tak di belakang imam? Dia pura-pura tawaduk aja tuh, sok-sok rendah hati. Pura-pura menyamping sana. Tapi kalau orang tuh kenal dengan saya, dia tak susah. Kenapa Ustaz tuh duduk sana? Saya pernah sekamar sama dia di hotel. Terus mati AC. Dia tak tahan sejuk. AC kencang, menggigil maka dia pengenalan yang sempurna akan mendatangkan husnuzon. Kenapa bapak husnuzon dengan ibu? Karena bapak kenal betul dengan ibu. Apa tak kenal saya dengan dia Pak Ustadz? Istri saya. Macam jeruk dipijak gajah pun mukanya saya tengok macam senyum juga. Kalau tetangga enggak. Ibu tu tengoklah berkerut wajahnya. Suuzon dia, dia tak kenal. Makanya ada ungkapan awaluddin ma'rifatullah. Bukan hadis Nabi. Ungkapan ulama. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka kalau sudah kenal dia, segala perbuatannya itu indah nampak. Bagaimana kami mau mengenal Allah Pak Ustaz? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Ya salam ya mukmin ya muhaimin ya aziz biar supaya mudah anak-anak kita menghafal dituliskanlah di dinding ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari Bagaimana kami bisa tahu ini maknanya Pak Ustaz? Diadakan pula pengajian Asmaul Husna setiap Sabtu jam 10 bersama Dr. Haji Mustafa Umar. Ustadz tahu dari mana? Sabtu yang lalu beliau datang. Saya tengok, Ustadz mau ke mana? Jam 10 nanti ada kajian Asma'ul Husna. Mengenal Allah dari nama-nama yang baik. Ya Ahad, Ya Somad. Tentu boleh pula sebut Asma'ul Husna. Oleh sebab itu maka mengkaji Al-Asma'ul Husna saya ini bergelimang dosa Pak Ustaz. Apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran hai saudaraku. Buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah most gracious, most merciful. Bahasa apa tuh Pak Ustaz? Nah, bahasa kampung kami lah. Rahman. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahman. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Semua mendapat rahmatku. Kapir dapat yang menyembah batu dapat, yang menyembah kayu dapat, yang menyembah lembu dapat, yang menyembah hantu pun dapat. Subuh ni, siapa yang paling cepat bangunnya subuh ni, maka dia dapat rezeki. Walaupun dia menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu. Rahman tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Siapa itu? Ar-Rahim maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah la tayasu min rauhillah jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun yang putus asa itu hanya orang kafir saja Allah memaafkan silap saya Pak Ustaz Allah memaafkanmu saudaraku semua botol kampur tua bir mix mix karsbek, vodka semua ku minum Pak Ustaz. Allah memaafkan dosamu. Semua tempat judi zina kulakukan. Allah mengampunkan dosamu. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya Pak Ustaz. Iya. Kalau gitu saya tobat lima tahun lagi lah Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batil? Kalau dengan husnuzan itu bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan fi'lul khairat wa tarkul mungkarat apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah Pak Ustaz fi'lul khairat makin rajin beramal soleh wa tarkul mungkarat cepat meninggalkan yang mungkar maka itu husnuzan tapi kalau sudah dijelaskan Ustaz dengan husnuzan dia nyantai kamu kenapa belum juga lagi sholat? Ah, kita husnuzon aja sama Allah. Allah itu kan maha pengampun. Itu bukan husnuzon. Itu namanya maghrur. Mim, rain, ra, waw, ra. Maghrur. Apa arti maghrur? Tertipu. Maghrur. Bukan mangkur. Nah, yang banyak di Youtube sekarang, amar ma'ruf nahi mangkur. Maghrur tertipu dia dengan setan jadi hati-hati makanya sebelum baca Quran kita qara'tal Quran kalau kau baca Quran fasta'iz billah minta lindung kepada Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim kenapa minta lindung pada Allah sebelum baca Quran supaya jangan sampai menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Peminum khamar tahu dia kalau dia sedang berdosa. Aku berdosa nih Pak Ustadz sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustadz jual narkoba ini salah. Tapi gimana lah rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu dia bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan orang yang ngaji tapi menyempele, menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Nilai yang hati-hati. Saya husnuzon pada Allah tuh Pak Ustaz. Makanya apapun dosa saya, saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzon. Ente bukan husnuzon, ente makrur, Sedang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis menyangka sedang berbuat baik padahal sedang berbuat buruk husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal jadi Pak Ustadz Allah memaafkan dosa saya selama ini ya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah mengampunkan dosa yang lain segera dia bertobat mandi tobat salat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba bertaubat wa amana beriman wa amila amalan soleh beramal soleh mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan bukan hasanat hasanat satu kalau banyak hasanat Muslimat satu Kalau banyak Muslimat Mukminat satu Kalau banyak Mukminat Hadirat satu Kalau banyak Hadirat Muslimin muslimat Mukminin mukminat Hadirin hadirat Yang sudah nikah dan sudah sunat Apa maknanya Orang selalu diajarkan Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama husnuzon pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah bertaubat. Banyak orang tak mau bertobat dua hal. Pertama, lalai, kedua karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan saudaraku. Pintu taubat terbuka, bersegeralah bertobat. Ilahi, hai Tuhanku, zunubi dosa-dosaku mislu a'dadir rimali dosaku sebanyak rimal rimal pasir di pantai buih di laut pasir di pantai banyak lagi dosaku ya Allah tapi aku yakin fa innaka ghafiruz zambil azimi engkau pengampun dosa yang besar maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah bersimpuh sujud meleleh air matanya Sahal. Ada orang laki-laki namanya Sahal. Sahal artinya mudah. Allahumma la sahla illa ma tahu sahla wa anta taja'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahal. Seorang laki-laki namanya Sahal. Berkawan akrab dengan Malik bin Dinar. Malik artinya raja, dinar artinya duit. Malik bin Dinar raja anak duit jahatnya minta ampun. Malik bin Dinar ini pemabuk berat, pemerampok, pencuri, penjahat kelas kakap. Punya anak perempuan. Sayangnya dia sama anak perempuannya itu minta ampun. Begitu anak perempuan ini sedang lucu-lucunya, sedang manja-manjanya, mati. Begitu anak perempuan tadi mati, maka dia makin mabuk. Sebelum itu dia sikit aja mabuknya. Setelah anak tu mati, sikit-sikit mabuk. Sikit-sikit mabuk untuk menghilangkan stres anak tadi mati. Sampai akhirnya malam itu mimpilah dia. Rasanya dunia ini kiamat dan dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu tangannya masuk ke neraka sebelah datang anaknya yang kecil itu menarik menyelamatkan dia dan di saat anak itu sedang menarik terbangun dia terjaga ditengoknya tangannya melepuh duduk dia termenung mimpi masuk neraka aja melepuh apalagi masuk betulan maka dia pun bertobat kepada Allah menangisi segala dosanya taubat dia taubat nasuha lalu kemudian mati dia dalam keadaan husnuzon kepada Allah bermimpilah sahabatnya tadi bernama Sahal lalu Sahal pun bertanya dalam mimpinya itu hai Malik bin Dinar ya bagaimana engkau sesudah mati apa kata Malik bin Dinar Allah mengampunkan semua dosa-dosa kenapa Allah mengampunkan dosamu bihusni zonni billah karena aku husnuzon kepada Allah. Itu disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya. Ibnu Abid Dunya nama ulama yang menulis tentang motivasi bertaubat. Ternyata husnuzon yang membuka pintu taubat tapi diiringi dengan amal soleh menghapuskan semua silap dan salah dosa kita. Maka bagi yang belum juga lagi bertobat tubu ilallah dengan apa? Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang masih juga lagi lalai, tak juga bertaubat dengan alasan kena husnuzon. Kamu kenapa tak bertaubat? Saya husnuzon Pak Ustaz. Nampak-nampaknya lama lagi mau mati Itu dia bukan husnuzon, tapi dia sedang maghrur, tertipu dan terpukau. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kapan kita berhusnuzan? Dikil hayati. Dhiq sempit. Ada kalanya hidup ini sempit. Di saat sempit itu kita musni husnuzan. Ini banyak orang kalau sudah taubat, sempit hidupnya, tak ada husnuzan. Tak ada husnuzan kepada Allah. Tak terhitung tak berapalah SMS yang masuk ini. Nama tak dicatat, nomor tak dikasih nama, Ustadz ya saya rajin pengajian Rajin sholat malam Rajin bersedekah Kenapa hidup saya susah Kawan saya tak ikut pengajian Mobilnya besar Rumahnya mewah Istri anaknya sehat Dia sedang suuzon kepada Allah Kamu suuzonnya? Enggak, saya tak suuzon Mulutmu tak mengatakan suuzon Tapi cakapmu itu sudah menunjukkan in dikasih bahwa kau sedang suuzan kepada Allah. Jangan pernah suuzan kepada Allah. Belum lagi lahir meninggal ayahnya Abdullah. Di saat sedang rindu sayang-sayangnya dengan pelukan ibunda, meninggal emaknya Aminah. Di saat datuk di bawah Ka'bah itu ada kasur. Depan Ka'bah ada kasur. Kasur itu bersih tempat duduk Abdul Muttalib. Abdul Muthalib kalau mau duduk disediakan orang karena dia bangsawan Quraisy. Sebelum Abu Abdul Muthalib duduk, Abdullah meninggal sudah anak kesayangannya. Sebelum Abdul Muthalib duduk, Muhammad sallallahu alaihi wasallam melompat-lompat melari-lari di atas. Paman-pamannya ini takut ayah marah diangkat. Muhammad jangan lari ini punya atuk ini. Apa kata Abdul Muthalib? Biarkan dia, jangan kalian larang, cucuku ini. Saking sayangnya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelukan cucu datuk tak lama ke cucu. Meninggal pula Abdul Muttalib. Diasuh oleh paman 40 tahun. Di saat memerlukan support kasih sayang paman, di situ pula paman itu meninggal. Istri lagi tempat berbagi cerita suka dan duka. Istri itu pun juga meninggal. Anaknya perempuan, empat. Zainab Ruqayyah, Ummu Kalsum. Meninggal tiga. Tinggal Fatimah seorang. Anak laki-laki. Yang pertama Qasim meninggal. Yang kedua Abdullah meninggal juga. Anak dia yang tidak dari Khadijah. Dari Maria Al-Qibtiyah. Meninggal juga Ibrahim. Sebelas pukulan dalam hidup luar biasa. Apa yang membuat Nabi Muhammad itu tegar? Padahal sebelas orang terdekat meninggal. Husnuzan kepada Allah. Tidak ada lain yang bisa menyelesaikan yang mengacau dalam pikiran ini adalah husnuzon. Banyak orang kalau sudah meninggal salah satu dari yang sebelas ini, dia akan bercakap seorang di pinggir jalan. Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Kalau dulu ku jaga, kalau dulu ku jaga, kalau dulu ku bawa obat, kalau dulu aku tak pelit ku bawa dia ke kota hospital Malaka, kalau dulu ku tuh cakap kalau ku dulu kalau kalau kalau kalau kalau kalau pergi ke rumah sakit, Pak. Saya tak bisa tidur nih Pak. Kenapa tak bisa tidur? Asyik berkalau aja. Kenapa lah istriku mati? Kenapa dia meninggal? Kenapa dia meninggalkan aku? Kenapa dulu tak bawa ke rumah sakit? Kenapa dulu tak ku ambil aja duit dari ini? Dikasih makan obat. Begitu obat dimakan tidur. Begitu besok terbangun, kenapa terbangun? Kenapa? Kenapa? Tidak ada cara lain selain husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah hilangkan 11 orang ini dari kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ingin hati itu kosong tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada ayah, ayah mati. Bergantung kepada emak, emak meninggal. Bergantung kepada datuk, datuk meninggalkan. Bergantung kepada paman, paman pun pergi. Bergantung kepada istri, istri pun juga pergi. Bergantung kepada anak-anak. Jangan hatimu kau gantungkan kepada dia yang akan pergi dan hilang. Karena kalau kau bergantung ke sana, maka ketika dia patah, kau ikut patah. Ketika dia lapuk, kau ikut rapuh maka gantungkanlah kepada dia siapa dia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dia hayu maha hidup dia tidak hidup kalau dia hidup berarti hidupnya dikasih maka kalau hidupnya diberi hidup akan dicabut kalau hidup dicabut dia akan mati maka gantungkanlah kepada dia yang maha hidup itulah maka selesai subuh disuruh baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Aku hanya bergantung kepada dia. Mencakapkannya aja yang mudah tuh Pak Ustaz. Menjalaninya payah Pak Ustaz. Nabi Muhammad SAW menjalani langsung supaya hati itu murni hanya Allah semata. Jangan sampai bergantung kepada yang lain. Murni bahasa Arabnya khalis. Ini namanya air murni. Bahasa Arabnya Al-ma'ul khalis, air yang murni. Tak ada campuran apa-apa. Tak ada teh, tak ada kopi, tak ada soda, tak ada gula. Murni. Ustaz mau minta teh ya? Tidak. Saya kalau minta tak perlu saya nyindir-nyindir. Air murni. Allah ingin hati kita itu murni. Tak ada apa-apa di dalam. Hanya engkau saja ya Allah. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan tidak ada hati yang lebih murni daripada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka husnuzon kepada Allah sesungguhnya Allah ambil dia karena sesungguhnya Allah ingin memurnikan hatiku sama-sama hijau apa namanya nih pak tukang jual batu zamrud hijau iya yang ini satu gram berapa seratus ribu yang ini satu gram berapa satu juta loh Kok yang ini seratus, ini sejuta? Coba Bapak tunjukkan ke arah cahaya matahari. Nampak? Oh iya, yang ini bening satu juta, yang ini ada kotorannya. Oh, ini lebih bening, itu kaca pak. Oh kaca. Kok saya bisa tak tahu ya membedakan mana batu sama kaca? Karena bapak tak punya ilmu. Berani saya bilang saya tak punya ilmu. Tak tahu kalian saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Bapak kan belajar hadis, bukan belajar ilmu batu. Betul juga cakap ente. Tak tahu kalian saya ini lama di Arab. Kalau sekedar lama Pak Unto pun lama. Betul juga cakap ente. Ternyata kita tak punya ilmu itu. Dia punya. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu. Orang berilmu itu disebut dengan alim. Tapi di atas alim ada lagi. Siapa dia? Arif. Oh, alim. Ya, di atas alim, arif. Di mana arif itu Pak ustad Di bawah ada si arif. Arif tafakur. Ada yang tinggi, arif. Apa beda alim dengan arif? Alim dia tahu karena indikasi. Ustadz Mustafa Umar udah datang apa belum ya? Sudah. Tahu kamu Ustadz sudah datang? Saya tahu Ustadz sudah datang. Dari mana kamu tahu? Ada mobil Fortuner parkir depan. Dari mana kamu tahu? Ada saya tengok sendalnya di bawah. Dia tahu karena indikasi. Kalau arif tak begitu. Al-arif billah. Kamu tahu Ustadz sudah datang? Sudah. Dari mana kamu tahu Ustadz sudah datang? Ini foto kami selfie tadi. Dia tidak dari indikasi Tapi dia langsung Tentu tak bisa menyamakan itu dengan Allah La tudrikuhul abosaru Wahuwa yudrikul abosara Laisaka mithlihi syai'un Walam yakullahu kufuan ahad Tapi agak-agaknya begitulah Merasakan kehadiran Allah Di saat susah Itulah husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin engkau mengatakan Alhamdulillah wa syukrulillah karena duitmu banyak. Mungkin kau mengatakan Alhamdulillah wa syukrulillah karena anakmu sehat. Mungkin kau mengatakan Alhamdulillah wa syukrulillah karena kebunmu subur, duitmu banyak, rumahmu besar, mobilmu mewah. Ketika itu dicabut Allah, sanggupkah bibirmu mengatakan Alhamdulillah wa syukrulillah? Pandanglah hidup Ayub alaihissalam ketika Ayub diuji. Kubun kurma, subur menghijau, buahnya menguning memerah. Ternak sapi, kambing, onta banyak, bukan main. Anak-anak Ayub sehat. Allah ingin hati Ayub itu murni. Allah tahu hati Ayub murni, tapi Allah mau kasih tahu bagi mereka yang membaca kisah Ayub. Kalau kalian mau tahu kemurnian Ayub, tengok imannya. Mati kebunnya, iman itu tetap tak bergeming. Mati anaknya, tetap tidak berubah. Habis semua hartanya, tetap tak cukup dengan itu. Kulit berpenyakit tak berkesudahan. Sikit pun dia tak pernah suuzon kepada Allah. Mengapa anakku mati? Mengapa kebunku mati? Mengapa kebunku kering? Mengapa airnya hilang? Mengapa, mengapa, mengapa, mengapa? karena marah sumpah serapah tidak akan menghilangkan kesusahan satu-satunya obatnya hanya khusnuzan kepada Allah Ayub sampai pada tingkat khusnuzan, tapi rahmah Ayub kuat tapi di samping Ayub ini ada tulang rusuk yang bengkok siapa dia rahmah makanya Pak Kua selalu mendoakan kedua mempelai Allahumma rahmbainakumah kama rahimta baina ayyuba wa rahmah buatlah mereka berdua berkasih sayang sebagaimana kasih sayang Ayub dan Rahmah Rahmah namanya karena dia penuh dengan kasih sayang sampai akhirnya dia pun tak tahan menengok penderitaan Ayub Ayub aku tak tahan menengok kau susah berdoalah kepada Allah kata Ayub aku malu Kalau cuma begini ujiannya malu aku minta sama Allah. Kata Rahmah berdoalah. Akhirnya Ayub pun mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Apa kata dia? Rabbi anni massani yadur. Ya Rab, Ya Allah. Anni sesungguhnya aku. Massani yadur. Aku kena penyakit Ya Allah. Dia tak ada bilang sehatkan aku Ya Allah. Kenapa aku yang sakit? Aku ni kan Nabi Allah. Kenapa aku sakit? Kenapa bukan yang perampok tu? Kenapa bukan yang pezina tu? Kenapa bukan yang peminum khamar tu? Kenapa anakku yang mati? Kenapa aku yang susah? Aku kan beribadah. Anni masani yadur. Aku kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Itu saja cakap dia. Tak ada doa. Ini doa dia ni aneh. Doa kok isinya tak ada doa. Doa tu kan isinya minta, ya Allah sehatkan aku, ya Allah, ya Allah jauhkan ini, ya Allah, ya Allah. Enggak. Al adab fauqal ilmi. Adab sopan santun, tata kerama, malu kepada Allah di atas ilmu. Banyak orang ilmu tak beradab. Dia lebih daripada ilmu. Atas daripada ilmu adalah adab. Anni masaniyadur. Aku kena penyakit, ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Engkau yang paling sayang di antara penyayang. Allah ingin menunjukkan kepada kita sesungguhnya Ayub memiliki kemurnian husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Abbas punya anak laki-laki namanya Abdullah. Waktu Nabi pindah umurnya Nabi pindah ke alam akhirat, Nabi pindah ke alam barzah, al alam kubur, meninggal dunia, umur Abdullah bin Abbas 15 tahun khamsata asyar sanah 15 tahun tapi dia didoakan Nabi Allahumma faqihu fid din muallimhu ta'wil dalamkan ilmunya pahamkan dia agama bisa dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Tanwirul Miqbas fit tafsir Ibni Abbas terlepas dari kontroversial periwatan Abdullah bin Abbas mengatakan ada tiga al-jubnu pengecut wal bukhlu pelit, kikir, bakhil. Wal hirsu tamak yujmi'uha su'uzon. Ketiga-tiga ini berasal dari su'uzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang pelit, dari mana pelitnya itu? Pelit itu di sini, di hati. Kalau ada orang pelit, pelit itu bukan di tangan. Tapi pelit itu datang dari mana? Dari suuzon. Kenapa kamu tak bersedekah? Nanti kalau ku sedekahkan, ya kalau diganti Allah. Kalau tidak, Su'uzon. Al-jubnu, pengecut. Apa yang membuat orang pengecut? Su'uzon. Begitu FPI berteriak, penista agama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gimana Pak? Kita pergi. Kalian aja pergi. Aku. Jangan takut Pak. Allah akan mengganti. Ya kalau diganti Allah. Kalau tidak? Didengar sama yang lain. Iya juga ya. Nampak? Dia sedang menyebarkan maka kata Abdullah bin Abbas, Al-Jubnu pengecut, Al-Bukhlu bakhil. Nama orangnya bakhil, nama sifatnya bukhlu. Al-Hirsu tamak, rakus. Itu semua berasal dari suuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak diganti Allah, tak tidak ya. Itu si Anu kemarin yang bersedekah tak diganti-gantinya. Ah, susah gitu. Suuzan. Sedangkan kepada manusia saja Allah marah. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena prasangka itu adalah dosa. Kalau prasangka kepada manusia adalah dosa, maka prasangka kepada Allah adalah maha dosa tak terampuni tapi Allah maha sayang maha kasih yang selama ini bakhil pelit mulutnya mengatakan saya husnuzon pada Allah sesungguhnya kau sedang menyimpan suuzon yang selama ini takut menyuarakan agama Allah ini takut dipecat takut takut dialihkan takut dipindahkan saya kalau ngomong gini nanti dipindahkannya ke ujung kulon Pak Ustaz saya mau makan apa anak saya tinggal takut dalam Pertama, ngeri, pengecut. Makanya Nabi mengadarkan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhala'iddaini wa ghalabatir rijal. Jauhkan aku dari penyakit, pengecut. Berani tidak membuatmu cepat mati, takut tidak membuatmu mati lama. Memangnya kalau orang terlampau berani cepat dia mati? Tidak. Habib Rizik berani, tak mati-mati. Pengecut tak membuatmu hidup lama. Berapa banyak orang pengecut tak pernah menyuarakan agama Allah. Sikit-sikit takut, sikit-sikit takut. Batuk, mati. Berani tak membuatmu mati cepat. Pengecut tak membuatmu mati lama. Apa yang ditakutkan? Nah, Ustaz itu kan ceramah aja tuh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan hanya itu sajalah dia. Bagaimana mau husnuzan kepada Allah? Kenal Allah. Bagaimana cara mengenal Asmaul Husna? Kawan saya katanya mengenal Allah dengan sifat 20 Pak Ustaz. Wujud kidab baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat sama basar kalam. Itu metode ulama Mari mengenal Allah dengan Quran dan Sunnah. Jangan pakai sifat 20. Cukup kembali pada Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup menyusun Quran 14, 114 surat 30 juz. Sifat ini di sini, sifat ini, surat ini, sifat. ini Siapa yang sanggup? Datang ulama mempermudahnya dengan sebuah metode. Namanya sifat 20. Wujud kidam bakok, mukhalafatul awadisi. Wahdaniyah, kudrat Wujud ini dalilnya. Sama ini dalilnya. Basar ini dalilnya. Buah daripada ilmu itu adalah husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dari tadi di kantor gubernur nunggu siapa? Ya nunggu gubernur lah. Sudah berapa lama nunggu? Sudah satu jam setengah. Belum ada tanda-tanda keluar? Belum. Kok bapak tidak pergi? Saya husnuzan aja Pak Ustaz. Dia tak akan mengecewakan saya. Jangan cuman gitu Pak, tanya sekretarisnya dulu. Oh iya ya, Pak sekretaris, iya. Pak Gubernur ada di sini. Sudah tiga hari keluar kota. Husnuzan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu husnuzan dengan kaji ini kita mudah-mudahan dijadikan Allah semuanya termasuk yang husnuzan. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 6.30 masuk waktu sholat sunat isyrok syuruk 6.18 naik matahari 12 menit 6.30 kita sholat sunat isyrok dua rakaat selesai itu kita akan bahas tanya jawab adapun kertas yang terakhir kita jumpa dua bulan yang lalu yang tak jadi kita jawab karena ada Habib Syekh datang itu akan dijawab dalam video khusus karena kalau dijawab sekarang bertumpuk dengan yang lain, kita akan buatkan itu dalam video khusus nanti di-share di youtube.com. Ada kamera, kita akan buatkan videonya. Pertanyaan, kertasnya masih saya simpan. Insya Allah, Bapak Ibu Husnuzon tak hilang kertas. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.